orang-orang Yahudi mengumpulkan suku-suku untuk bersatu padu menyerang Madinah, menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah yang akhirnya Rasulullah SAW dengan usulan dari Salman Al-Farisi memutuskan agar digali parit untuk supaya orang-orang yang hendak menyerang Madinah itu tidak bisa memasuki Madinah. Sudah pasukan kafir semuanya adalah 10.000 dengan persenjataan yang lengkap dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara kaum muslimin jumlah mereka hanya 3.000 saja. <clears throat> Rasulullah SAW menjadikan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjaga Madinah dan meletakkan para wanita serta anak-anak di tempat-tempat yang tinggi di dalam kota Madinah. Kemudian kaum muslimin berjuang sekuat mereka untuk menghalangi agar kaum muslimin tidak mendekat ke parit sehingga mereka bisa meloncat atau menimbunnya lalu melewatinya karena perjuangan demikian hebat, pertempuran berkecamuk demikian hebat sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat sempat terlewatkan beberapa sholat baru sempat sholat asar pada waktu maulid sehingga menjelma antara asar dengan maulid bahkan juga ada riwayat yang menyebutkan mereka sholat dohar asar dan maulid isya semuanya di satu waktu pada waktu isya. Yang lalu sampai di situ ya. Kemudian sekarang bagaimana kelanjutan peperangan ini? Apakah orang musyrik bisa masuk ke dalam kota Madinah dengan menembus atau meloncat parit tersebut? Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa fi ahadil ayyam kharaja nafarun من فوارس المشركين فيهم عمرو بن عبد ود وعكرمة ابن أبي جهل وضرار ابن الخطاب وغيرهم فقصدوا مكانا ضيقا من الخندق واقتحموه وجالت بهم خيلهم في الساحة التي بين الخندق وجبل Pada salah satu hari di antara hari-hari peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq ini, beberapa pasukan berkuda dan juga mereka termasuk pahlawan orang-orang musyrik. Mereka berhasil keluar. Di antara mereka ada orang yang bernama Amr bin Abdi Wud ada juga yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ada juga yang bernama Zirar ibn Khattab. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal dan yang lainnya. Mereka berupaya mencari tempat yang kira-kira paritnya itu jaraknya pendek. Yang kira-kira paritnya jaraknya pendek sehingga diharapkan kuda yang mereka tunggangi bisa meloncatinya. Akhirnya mereka lakukan itu dan ternyata benar-benar bisa. Sekarang mereka telah berada di dalam parit, di dalam parit. Jadi kalau tadi di luar, sekarang sudah berada di dalam. Mereka dekat dengan gunung tempat uh, perisai yang dijadikan perisai oleh kaum muslimin. Terus bagaimana kaum muslimin ketika dikagetkan oleh berhasilnya beberapa orang musyrik melewati parit itu Ternyata kaum muslimin bukan takut tapi mereka tambah berani Fakharaja Ali ibn Abi Talib fi nafarin minal muslimin Fa'ala bainahum wa bainal makan alladhi iktahamu minhu al-khandaq Fada'a Amr ibn Abdi Mud ila al-mubarazah وكان شريئا فاتكا فأغضبه علي حتى نزل من الفرس من الفرس فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي Lalu keluarlah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan beberapa kaum muslimin. Sahabat Ali ya, masih muda. Lalu sahabat Ali dan beberapa kaum muslimin ini menghalangi orang-orang musyrik dari tempat yang telah berhasil mereka loncati daripada tersebut. Jadi sudah berhasil masuk ke dalam, sekarang ditutup tempat yang berhasil mereka loncati, sehingga mereka tak bisa keluar lagi, Tak bisa keluar lagi. Dalam keadaan seperti ini ternyata Amr bin Abdiwud ini seorang yang dikenal sebagai pemberani ya, pemberani. Ini orang kuatnya musyrikin. Amr bin Abdiwud mengajak sahabat Ali bin Abi Thalib untuk duel. Duel. Lalu sahabat Ali tidak menolak ajakan ini dan sahabat Ali pandai bersiasat. Sahabat Ali menjadikan Amr bin Abdiwud ini emosi, dipancing emosinya. Karena orang kalau ada emosi itu sangat gampang dikalahkan dipancing emosinya disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam Ali waktu itu menyombongkan dirinya membesar-besarkan dirinya mengaku-ngaku dirinya dan meremehkan Amr bin Abdiwud dan ini boleh dalam peperangannya, menyombongkan diri dalam peperangan itu boleh karena yang namanya perang ya memang sombong di depan musuh jadi perang jangan tawadhu ya harus sombong di depan musuh Hei, aku ini orang kuat, kamu ini apa, krepek kamu ini. Ditanya gitu ya. Ini sombong tapi tidak apa-apa dalam perang. Perang harus gitu. Jangan perang jujur, wah, anda ini kuat-kuat, kami lemah, ya habis. Selamat kali sangat paham masalah itu, dibuat marah, dibuat emosi, Amr bin Timur dan ternyata benar-benar terpancing. Akhirnya dia turun dari kendaraannya, dari kudanya, terjadilah pertarungan yang sengit duel antara dua orang ini akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya orang kuat musyrikin sudah mati dan ini pengaruhnya besar wan hadamal baqun wa qad malaha murra'at hatta taraka ikrimatu rumhahu wa saqata ibnu Abdillah fil Khandaq fa muslimun kekalahan Amr bin Abdul ini pengaruhnya besar ini adalah merupakan shock terapi bagi orang-orang musyrik. Mereka langsung merasa down. Mereka merasa ketakutan. Akhirnya lari. Orang-orang musyrik lari. Amr bin Abdi saja, kalah, apalagi kita. Lari sehingga Ikrimah sampai lupa tombaknya ditinggalkan, senjatanya ditinggalkan karena sibuk melarikan diri. Demikian pula Naufal bin Abdillah Ketika berusaha lari ternyata malah jatuh di parit. Berusaha meloncat di parit malah jatuh ke dalamnya parit sehingga dibunuh oleh kaum muslimin. Di sini ikhwan wa akhwati Allah tampak sekali sebagaimana yang lalu bahwa orang musyrik itu, orang kafir itu tidak pernah putus asa membela kekafirannya. Mereka lama, mereka rela berpayah-payah, bercapek-capek dalam membela kesampiran dan kemusyrikan. Nah kita orang Islam yang jelas-jelas membela kebenaran Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai kita merasa merasa payah, jangan sampai merasa capek dalam membela kebenaran, walaupun memang sebenarnya adalah capek. Karena istirahat seorang Muslim, istirahat seorang mukmin adalah setelah mati istirahat al-mautu rahatul mukmin kematian adalah istirahatnya mukmin kemudian juga di sini tampak sekali tentang kepahlawanan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau adalah orang yang gagah berani tidak mundur diajak duel oleh orang yang lebih besar segala-galanya dalam ukuran dalam perhitungan manusia ya besar badannya lebih tua, lebih mantap, lebih matang, lebih ahli, ya semuanya. Sahabat Ali kalah dalam hitungan. Tapi ternyata dengan iman, dengan yakin, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang menjadi sangat kuat. Tawakal itu, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, orang kalau tawakal, benar-benar tawakal kepada Allah, dia menjadi orang terkuat. Tawakal ya, bergantung, berserah diri kepada Allah berserah hati kepada Allah tapi tetap usaha badan usaha hatinya berserah kepada Allah total tidak menyerahkan kepada siapapun selain Allah orang kalau sudah seperti ini dia menjadi orang yang sangat kuat karena langsung dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di sini tampak pula bahwa orang musyrik itu nyalinya kecil kalau orang Islam yang dicari malah mati menang atau mati, gak ada pilihan lain. Kalau orang musyrik enggak, orang musyrik itu enggak punya nyali. Karena sudah lihat mulai tanpa kekalahan mereka pada lari seperti itu, lari sampai lupa senjatanya, sampai terjatuh-jatuh. Kemudian dari sini pula hamba ekwan wa akhwati yang namanya perang itu ya bunuh membunuh. Jangan ada dikatakan kok tega yang bunuh orangnya itu masalahnya bukan kok tega bunuh Kalau kamu tidak bunuh ya kamu dibunuh cepet-cepetan itu namanya perang. Dan ini bukan Islam yang garai, yang garai adalah mereka. Islam hanya melayani. Islam itu ingin menyebarkan kedamaian. Yang mana kedamaian itu selalu dikacau oleh beberapa kelompok manusia sehingga mereka perlu dibersihkan dulu untuk menciptakan kedamaian. Kemudian setelah itu yang gugur berapa dalam peperangan ini wa usiba adna al marama adadun qalilun min al tarafain wa balagha adad qatl musyrikin asyra wa qatl muslimin sitta Ketika mereka saling melempar anak panah atau saling melempar batu ini ada dari kedua belah pihak yang terluka. Dari kaum muslimin ada yang luka, dari kaum musyrikin ada yang luka, Bahkan juga ada yang mati Yang mati dari pihak musyrikin ada 10 Yang gugur sebagai syuhada dari pihak muslimin ada 6 Jadi di sini korbannya nggak banyak ya Korbannya nggak banyak Hasilnya adalah ada sedikit yang terluka Yang mati dari pihak orang musyrik 10 yang gugur sebagai syuhada dari kaum muslimin ada enam. Padahal jumlah pasukan mereka sangat banyak. Musyrikin berapa pasukannya? 10 ribu Kalau muslimin berapa? Berapa muslimin? 3 ribu ya. Tapi yang yang menjadi korban sedikit sekali Kemudian wa musiba Sa'ad bin Mu'adh bi sahmin qata'a aqlahu fada'a Allah an yubqiyahu in kana qad baqiya min harbi Quraisy wa illa fa yaj'al mawtuhu fi al jarh thumma fi du'aihi wa la tumitni hatta tuqirra 'aini min quraidah. Kemudian juga sahabat Sa'ad bin Mu'ad terluka oleh sabet, oleh sabetan terluka oleh saham oleh apa namanya anak panah ya terkena lemparan anak panah sehingga memutuskan urat lengannya Luka cukup parah sahabat saat bin Kemudian beliau bukan takut mati Beliau berdoa kepada Allah Ya Allah Kalau masih ada peperangan lagi Untuk membela Rasulmu Perang untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasulmu Yang mengusir Rasulmu Ya Allah jangan kau matikan saya sekarang Ya Allah Saya kepingin perang terus bela Rasulmu Membela orang-orang yang yang mencela Rasulmu, yang memerangi Rasulmu, yang mengusir, yang yang mengusir Rasulmu. Tapi ya Allah, apabila peperangan sudah selesai, sudah selesai, matikan saya sekarang. Buat apa saya hidup kalau saya tidak bisa membela Muhammad lagi? Ya. Kemudian juga di dalam doanya beliau mengatakan Ya Allah jangan kau matikan aku Sebelum engkau senangkan aku Dengan kekalahan Bani Quraisy suku Yahudi yang selalu yang selalu mengganggu Islam wal muslimin. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhwati rahimakumullah bagaimana kisahnya Bani Quraidah ini? Dan ini ceritanya pernah dengan Yahudi ya. Yahudi mengumpulkan kelompok-kelompok dari suku-suku Arab untuk menyerang kaum muslimin. Ghadru Bani Quraidah wa atharuhu ala sayril ghazwah. Pengkhianatan suku Bani Quraidah dan dampaknya terhadap kelangsungan peperangan ini. Bani Quraidah yang kemarin kita bahas, masih ingat enggak Ketika Bani Quraidah itu ada perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling perang di antara mereka Ya. Yang kemudian ketika salah seorang dari mereka ada yang terbunuh, Rasulullah memberikan memberikan tebusan suku Yahudi ya. Yang kemudian Bani Nadir melanggarnya. Ini Bani Quraidah masih belum melanggar, masih ada perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak saling perang. وكانت قريضة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكره فجاء حيي بن أخطب sayyidu bani nadir adna hadhihi wajwa ila ka'b ibn asad sayyidi bani quraidah Fahaddana lahul lahu wa agrahu ala nafzil ahad ahd fa naqadha an ahda wa qama ila jambi quraish wal musyrikin suku bani quraidah suku Yahudi bani quraidah mereka ada perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling perang, tidak saling perang, tidak saling menyerang. Lalu datang kepada mereka pemimpin suku Bani Nadir Yahudi juga. Namanya Uyai bin Akhtab. Ketika tengah berkecamuk perang Ahzab ini, perang Khandaq ini, Huyai bin Akhtab, pemimpinnya suku Bani Nadir Yahudi, mendatangi Ka'ab bin Asad. Pemimpin suku Bani Quraidah Yahudi juga. Dipengaruhi dipengaruhi, diberi omongan-omongan yang indah yang mana intinya daripada suku Bani Quraido ini Ka'ab bin Asad disuruh untuk melanggar <clears throat> perjanjian dengan Rasulullah SAW <clears throat> disuruh melanggar perjanjian akhirnya setelah diberi iming-imingan omongan-omongan yang bagus Akhirnya kakak pun tertarik untuk melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dia mengajak sukunya berangkat untuk menemui Quraisy, bergabung dengan Quraisy dan bergabung dengan kaum musyrikin semuanya. Nah. Kemudian sekarang Quraidah sudah berangkat Bani Quraidah. Wa kanat Quraidah fi janubil Madinah wal muslimun fi shimaliha lam yakun man yahulu baina Quraidah wa baina nisa'il muslimin wa dararihim fakana al-qatar 'alaihim shadidan. Suku Bani Quraidah ini berada di sebelah selatan kota Madinah. Sementara kaum muslimin berada di sebelah sebelah utaranya. Ini selatan, ini utara. Kemudian Bani Quraidah ini posisinya sangat dekat dengan kaum wanita dan anak-anak. Jadi wanita dan anak-anak malah di tengah-tengah. Seandainya Quraidah ini mau nyikat para wanita dan anak-anak habis. Sehingga di sini sangat bahaya sekali. Keadaan sangat bahaya, sangat mencekam. Wa balaghal khabara Rasulullah khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa arsala Maslamah bin Aslam fi mi'ataini wa bin Haritha fi Talatimia li firasati dararil muslimin. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengirimkan seorang yang bernama Maslamah bin Aslam dengan membawa 200 pasukan. Ayo kamu berangkat ke sana menghadang suku Bani Quraisy. Kemudian juga Rasulullah mengirimkan Zaid bin Haritha membawa 300 pasukan untuk menjaga para wanita dan anak-anak kaum muslimin. Berapa yang disuruh jaga sekarang? Yang dikirim berapa? 500, 200 dan 300, 500. Wa arsala Sa'ad bin Muad wa Sa'ad bin Ubadah fi rijal min al-Ansar yastajilluna lahu al-qamar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan juga Sa'ad bin Muad serta saat bin Ubadah dengan beberapa orang Ansor untuk mencari berita mencari berita yang sebenarnya bagaimana Fawajadu al-Yahuda ala akhbati ma yakunun Ternyata mereka mendapatkan Yahudi dalam keadaan yang sangat busuk Yahudi keadaannya sangat busuk Padahal mereka sudah ada perjanjian ya Tidak eh, mencaci, tidak mencela, tidak musuh Islam Tidak memerangi Islam maka mereka diasingkan Masih diberi kesempatan tinggal di Jazirah Arabia saat itu Apa yang dilakukan Yahudi? Fakat jaharu bisabbi wal adawati Wanalu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam Wa qalu man Rasulullah La adda bainana wa bainan Muhammad wa la adda Faraja'u Wa qalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Azal wa qara yakni anna Quraidah ala ghadr ka ghadri adl wa qara fi ashabil rasyid Ya. Mereka Yahudi ternyata terang-terangan mencaci maki dan menunjukkan permusuhannya kepada Rasulullah saw Terang-terangan yang melecehkan Rasulullah. Di antara yang mereka lakukan siapa Rasulullah itu? Tidak ada perjanjian antara kita dengan Muhammad. Tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan apa-apa nggak ada semuanya itu. Akhirnya orang-orang Ansar ini pulang lagi dan memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Yahudi ini lebih berkhianat daripada suku Adil dan suku Qurrah yang telah mengkhianati para Qurrah dengan membunuh mereka. Masih ingat ceritanya ya? Ingat bersambung ceritanya ya. bahwa Yahudi lebih berkhianat daripada suku Adel dan suku Orok yang kemarin membunuh para hufazul Quran yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW di kejadian yang dikenal dengan kejadian ar roji dan kejadian tragedi sumur Mahunan Sekian banyak para Qur'an dibunuh. Diberitahu ya Rasulullah Yahudi lebih parah dari mereka pengkhianatannya tonan nas, Kemudian manusia mulai Mulai paham Ini keadaan ini mencekam ini Fastadda khawfuhum Kemudian manusia tambah takut lagi Sebagaimana ketakutan mereka Yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Ahzab Ayat nomor 22 dan yang lainnya yaitu idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa watil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadununa billahi dununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida mereka sangat takut ketika dikempur seperti ini apalagi para wanita dan anak-anak berada dalam bahaya takut Ketika takut ini manusia terpecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama wan zaman tifa tampaklah orang-orang yang munafik. Tampak. Orang munafik itu akan tampak ikhwan wa akhwati rahimakumullah ketika ada ujian. Kita bisa menguji, kita bisa mengetahui seseorang setia atau tidak ketika adanya ujian. Kalau tidak ada ujian semuanya sama. Sehingga sebagian orang munafik mengatakan hatta qala ba'dhum kana Muhammadun ya'iduna an naqula kunuz Kifra wa Qaisar wa ahaduna la ya'manu ala nafsihi an yadhhaba ila al-ghaib. Sebagian orang munafik mengatakan Muhammad ini bohong. Muhammad ini janji kepada kita kita akan menguasai perpendarahan dari kerajaan Romawi dan Persia. Muhammad janjinya gitu. Tapi ternyata sekarang kenyataannya orang mau pergi buang air besar aja ketakutan. Tapi seperti ini. Orang mau ke kamar kecil aja toilet aja ketakutan karena diserbu oleh musuh. Bagaimana mungkin kita bisa menguasai Persia dan Romawi? Wakala akharun orang munafik yang lainnya mengatakan bahwa ada Allahu wa rasuluhu illa Janji Allah dan janji Rasulnya adalah bohong. Kita ditipu oleh Allah kita ditipu oleh Rasulullah dibohongi kita. Wa qala ta'ifatun minhum sebagian yang lainnya mengatakan ya ahla yathriba ya ya ahla yathriba la muqama lakum tarji'u. Hai penduduk Madinah, enggak ada tempat bagimu kamu pulang saja. Ya. Wa arada fariqun minhum al-firar fasta'danu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala muhtanin inna buyutana awra wa ma hiya Sebagian mereka minta izin kepada Rasulullah mau pulang lagi ke Madinah sambil beralasan ya Rasulullah rumah kami tidak ada yang jaga ya Rasulullah kami harus segera pulang jaga rumah kami tuanya alasan. Ya inilah memang orang munafik ya selalu banyak alasan seribu satu alasan untuk tidak mendekatkan agama Allah, untuk tidak membela agama Allah. Jadi di antara kandungan dari potongan kisah ini Ikhwan wa wa rahmatullah Sebagaimana yang lalu Yaitu permusuhan Yahudi Dan pengkhianatan-pengkhianatan Yahudi Sepanjang masa Bahkan sampai abad ini pun Masa sekarang pun Yahudi adalah musibah Di antara pengacau dunia adalah Yahudi Semuanya merasakan itu Kaum Zionis sekarang ini ikhwan wa akhwat orang kafir itu semuanya kumpul jadi satu di satu barisan. yang Yahudi, Nasrani, pokoknya musuh-musuh Islam semuanya kumpul jadi satu dalam satu barisan. Apa barisan mereka? di saat ini yaitu barisan kaum kapitalisme. Semua orang kafir mereka berada di kelompok kaum kapitalisme. Mereka punya segala-galanya, punya uang, punya harta, punya senjata, punya nuklir, semuanya punya mereka. Islam sendirian. Sudah sendirian nggak punya apa-apa. Sendirian nggak punya apa-apa. Tapi Islam ini punya senjata yang hebat yang tidak dimiliki oleh mereka. Senjata orang Islam yang paling hebat ini orang Islam masih punya semangat bela Islam beda dengan kelompok lain, dengan agama lain. Islam ini masih punya orang-orang yang semangat bela Islam. Coba orang yang gambar Islam diganggu, marah dan mereka? Marah. Nabi Muhammad dilecehkan, marah. Semangat bela Islam masih ada. Bahkan rela mengorbankan segala-galanya demi bela Islam. Ini kelebihan Islam. Hanya perlu ditambahi satu lagi supaya bisa menyebar ke seluruh dunia Islam diterima oleh masyarakat. Ditambahi akhlakul karimah. Ini yang kurang sekarang. Semangat bela Islam ada, bagus pada Allah. Tapi akhlakul karimahnya ini belum ada. Sehingga kesannya tampaknya buruk karena tidak adanya akhlakul karimah. Seandainya semangat bela Islam ini dilestarikan ditambah lagi dengan akhlakul karimah, masya Allah luar biasa. Orang-orang non-muslim Ikhwan wa akhwati Tidak akan pernah bisa mengalahkan Islam dari luar nggak akan bisa. Islam kalau coba dikalahkan dari luar nggak akan pernah bisa. Siapapun yang coba-coba ngelawan Islam dari luar kalah, tunggu tanggal mainnya pasti kalah. Di mana-mana. Pokoknya kalau ngelawan Islam dari kalah, paling menang pertamanya atau menang di luar di berita-berita aja menang. Kenyataannya di lapangan kalah. Ternyata memang kalah. Sampai di Afghanistan aja yang mendisahkan oleh kaum kafir yang bersekutu demikian banyak dengan senjata lengkap luar biasa seperti itu ya kesannya di berita-berita seakan-akan kaum kafir di atas angin padahal menurut kenyataan di lapangan kaum kafir itu hampir habis bahkan diprediksi insya Allah 2008 dikuasai lagi oleh Taliban ya. jangan coba-coba melawan Islam dari luar nggak bisa karena itu mereka punya cara Cara mereka adalah mengadu domba sesama kaum muslimin. Inilah kalahnya Islam. Cara itu di sini. Kalau Islam diserang dari luar, tidak bisa kalah, pasti menang. Karena orang Islam itu rela mengorbankan segala caranya hidup mulia atau mati syahid. Yang dicari adalah mati. Mati adalah indah bagi orang Islam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mereka memakai cara lain Ngadu domba kaum muslimin Inilah kalahnya umat Islam dan peran sesama kaum muslimin di adu domba lebih kejam, lebih keji, lebih dahsyat daripada dengan orang non muslim. Sehingga kita perlu waspada adanya adu domba seperti ini. Jadi Yahudi adalah musuh kita selama-lamanya dan mereka tidak bisa dipercaya. Inilah istilahnya apa ini? Mereka punya latar belakang yang buruk, punya sejarah yang buruk, track recordnya itu jelek Yahudi itu, ya, nggak bisa dipercaya. Jangan mau dikhianati lagi. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini kita bisa mengambil bahwa orang munafik itu punya seribu satu alasan untuk tidak berdakwah menegakkan agama Allah Taala. Orang munafik itu punya seribu satu alasan untuk tidak menerapkan syariat Islam. Alasan mereka itu macam-macam. Di antara alasannya kalau diterapkan syariat Islam nanti syariatnya siapa yang diterapkan? Syariatnya siapa? Lah anda agamanya apa? Lah anda selama mengamalkan syariat siapa? Iya. Saya bingung, ya bingung belajar obatnya. Berarti anda tidak mengerti Islam selama ini. Berarti anda bingung, akidahnya masih goncang. Syariat itu jelas. Syariat adalah Al-Quran, Wasunnah dipahami dengan pemahaman yang benar alasan lagi yaitulah seribu satu alasannya orang munafik untuk menolak syariat. Seperti di sini mereka bagaimana supaya bisa menghindari peperangan Khandaq, peperangan Ahzab dengan berbagai macam alasan, seribu satu alasan.